التعليم تعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم يروي الحبيب عبد الله بن الحداد من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة صراط الذين أنعمت على المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعليك بتمييز الزكاة ثم بتفريقها واجتنب ما يفعله بعض أبناء الدنيا وذلك أن أحدهم لا يميز الزكاة عن ماله ولكن يسير كل ما صادف مستحقا أعطاه قسطا وحسبه حتى يستوفي القدر الواجب ولا تأكل من ثمرك وزرعك الذي يجيء نزابا عند الحصاد بعد بدو صلاحه حتى تعلم القدر الواجب منه جافا وإن أردت أن تأكل من شجرات معينة فلا يجب عليك أن تعرف إلا القدر الواجب فيها فقط واعلم أن من يحتال في إسقاط الزكاة بهبة ونحوها أو يؤتيها غير المستحقين مع العلم أو يفرقها على المك يحركها على المقتضى الهواء كالذي يخص بإيطائها من يعود عليه منه نفع عاجل لا يخرج من الدنيا حتى يعذبه الله بماله عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله. وإذا كان هذا الحال من يخرجها آه، على غير الوقت كمل كمل وإذا كان هذا حال من وإذا كان هذا حال من يخرجها على غير الوجه المشروع فكيف يكون حال من لا يخرج الزكاة رأسا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وقد تكرر أن مانع الزكاة قرين تارك الصلاة في الشر وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وسماهم أهل الردة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعليك بتمييز الزكاة dan hendaknya kamu telah memisah zakat thumma bitafrigia kemudian setelah kamu pisah harta zakat kamu membaginya itu zakat wajtanib dan tinggalkan ma alu apa yang telah mengerjakannya ba'du abna'id dunia sebagian orang-orang yang cinta dunia wadhalika dan itu perbuatan anna ahadahum seorang di antara mereka la yumayyizu zakah tidak dia memisahkan zakat an malihi daripada hartanya walakin tetapi yasiru menjadi dia kullama sadafa mustahiqan setiap bertemu dengan orang yang berhak menerimanya a'tahu gistan maka dia memberi bagiannya wa hasabahu dan dia menghitungnya hat, sebagai zakat hatta yastawfiyal gadral wajib sehingga memenuhi ukuran wajib. Jadi gini, kalau zakat, kalau sudah kena zakat, langsung dipisah. Kalau kena dua setengah persen dari zakat tijarah dari zakat perdagangan misalnya, atau zakat emas dipisah dulu. Ini untuk zakat saya, diniati. Jangan diteruskan untuk bekerja Hah? duit zakat jangan diteruskan untuk bekerja. Dipisah dulu. Kalau dia tadi itu panen, hasilnya sudah mencapai nisab, dipisah dulu. Jangan dijual dulu. Atau dibuat makan, dipisah dulu. Alhasil semua yang sudah kena zakat dan sudah waktunya langsung disisihkan. Diniati sebagai zakat zakatnya. Nah, jangan sebag, seperti sebagian orang yang keliru bersikap. Setiap keluar, setiap ketemu orang kasih ribu 5000, ribu dicatat, dicatat, dicatat, dicatat. Oh, zakat saya sudah sekirang, sudah komplit berarti, sudah terbayar berarti. Jangan begitu, dipisah. Oh, kena zakatnya misalnya 25 juta dipisah. Eh, duitnya satu miliar, misalnya kena 25 juta, dipisah. Ini untuk zakatnya anak. Ah, nggak harus dibagi langsung habis. Tapi dilihat siapa yang paling berhak untuk dikasih. Kalau memang sudah hadir semuanya, ya habiskan. Kalau memang belum, oh ada family, ada yang lebih berhak dikasih, tapi masih dia pergi atau belum datang, ah boleh disisakan. Dalam arti di sini harus saat yang sudah datang wajib zakat dipisah daripada harta kamu. Karena itu adalah perintah Allah yang harus kamu lakukan. Baik. Saya teruskan dulu. Wala takul min tamarik. Jangan kamu memakan daripada hasil buah tanaman kamu, wazar'ik atau hasil cocok tanam kamu, padikah, gandumkah, Alladhi yaji'u nisaban yang sudah datang mencapai nisob, hasilnya sudah mencapai nisob, indal hasad ketika panen ba'da budui solahi jangan kamu ambil setelah nampak uh, hasil masa depannya bagus masa depannya itu buah kalau buah itu dengan rasa kalau mangga itu yang asalnya pentil kemudian menjadi pencit udah ada perubahan rasa ya atau ada manis kalau eh, ada lagi yang berubah warna biasanya apel itu asalnya hijau menjadi merah atau kuning ah kalau sudah nampak budu sholat tidak boleh diambil hatta ta'lamal gadral wajib sehingga kamu mengerti dan mengetahui ukuran yang wajib minhu darinya jafan kalau dalam keadaan kering oh maaf kalau mangga nggak kena zakat ya kalau apa nggak kena zakat kurma sama anggur kurma sama sama anggur karena syaratnya harus bisa dikeringkan yang kena zakat itu taib sekarang misalnya anggur. Anggur itu kalau sudah berubah warna maka sudah dinyatakan matang. Hah? Dari kecil ah, berubah warnanya agak kecoklat-coklatan misalnya. Ah, ini berarti sudah dinamakan budu sholah, udah nampak. Ah, begitu juga kurma yang asalnya balah kemudian sudah menjadi rutop, udah ke item-iteman, ah, itu namanya sudah buduus sholah. Lah kalau sudah buduus sholah ini, hati-hati. Jangan dipetik, jangan dimakan. Kecuali sudah kamu tahu hitungannya. Ini kira-kira satu kebun ini berapa kintal ya hasilnya. Paham ya? Ah, kalau sudah diketahui, boleh. Sehingga artinya diperkirakan. Perkiraan itu bagi orang yang sudah ahli bisa memperkirakan. Hasilnya sekian kalau ditimbang ketika sudah dikeringkan. Jadi kurma itu yang ada di Indonesia itu, itu kurma yang sudah touch tajfif, sudah kering. Asalnya jadi rutop. Jadi nggak begitu. Asalnya gembuk itu ya. Hah? Kemudian dikeringkan jadi kurma yang ada itu. Itu setelah dikeringkan. Nah, anggur juga begitu. Anggur itu, nah, anggur sudah ketahuan kita anggur. Tapi kalau dikeringkan jadi kismis. Jadi zabib. Ah, yang wajib dikeluarkan ketika sudah menjadi kismis atau menjadi kur kurma yang sudah kering. Ah, diperkirakan itu. Mereka yang ahli, kalau kita di Indonesia nggak bisa, gitu ya. Mereka yang ahli, ah, itu bisa memperkirakan itu. Ah, diperkirakan ba'dal khors kalau bahasa fikihnya namanya al khors. Setelah khors boleh dimakan. Tapi sebelum khors sebelum diperkirakan, dihitung maka tidak boleh dimakan apalagi dijual eh? jadi jangan melakukan penjualan transaksi atau dihibahkan sebelum dikhoros diperkirakan hasil ketika panen <clears throat> ini zakat ya jadi harta itu kalau zakatnya nggak dikeluarkan bahaya pak pasti nggak berkah ya pasti akan mendatangkan malapetaka. Karena itu kalau sudah waktunya cepat-cepat keluarkan, biar selamat. Ini nggak ngeluarkan zakat ini calon melarat ya, calon melarat, calon ruwet. Nah, jadi sebenarnya zakat itu bukan merugikan anda, tapi zakat itu akan menjadi pelindung harta anda. Hasinu amwalakum Bisakah kata Nabi. Lindungi hartanya kamu dengan lewat zakat sehingga Anda insya Allah selamat daripada penipuan. Anda akan selamat daripada kebakaran, perampokan, percurian. Lah kalau enggak, ya udah kacau jadinya. Mungkin, mungkin ya. Petani-petani itu tidak mengeluarkan zakatnya, akhirnya yang panen tikus. Yang panen wereng Akhirnya belum panen, datang banjir, hancur semuanya. Zakat nggak dikeluarkan. Ada aturannya kan? Kalau sudah waktunya panen dihitung, kalau sudah mencapai nisab sisikan keluarkan zakat. Yang lainnya itu jual Nah, ini rupanya sudah tidak ada yang perhatian dengan zakat lagi, main jual-jual begitu aja. Lah kalau sudah demikian nggak berkah jadinya. Anda lihat akhirnya al bangkrutu wal tumpesu eh, bukan salah siapa-siapa salah orang itu sendiri karena tidak melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan anda beranggapan bahwa zakat itu akan mengurangi harta anda tidak tapi akan mendatangkan berkah dan akan bertambah. Mana gosomalun min sodagah bal yazdad bal yazdad bal yazdad gitu nih nggak akan kurang harta sebab sedekah sebab zakat malah bertambah bertambah bertam bertambah nah, kalau secara matematika 10 dikurangi 1 sama dengan 9 tapi sebenarnya kalau untuk masalah zakat bukan 10 dikurangi 1 10 kali 10 sama dengan serah 100. Kenapa? Minimal sepuluh kali lipat pahala dari Allah. Bisa sampai tujuh ratus kali lipat, bisa lebih daripada itu. Kenapa? Pada hakikatnya, duit yang kamu sedekahkan itu, itulah harta milik kamu sebenarnya. Adapun yang kamu tinggal belum tentu milik kamu. Kalau mati pasti milik orang lain. Masih hidup pun belum tentu milik kamu. Yang ada di kantong ini belum tentu milik kamu. Kenapa? Kalau udah dicopet, milik orang. Kalau jatuh, bisa jadi milik orang. Karena itu, yang paling pas adalah milik kamu yang kamu sedekahkan. Hah? Milik kamu itu yang kamu sedekahkan. Nih, kalau dibuat gambaran, ini gambaran nih. Kamu musafir mau pergi ke Jakarta. Perjalanan jauh ya. Yang paling enak kamu bawa semua barang-barang kamu yang ada di lemari pakaian kamu kamu bawa kemudian buku-buku kamu kamu bawa kemudian perabot rumah tangga kamu kamu bawa atau kamu kirim ke lewat kargo Kirim kena aja lewat kargo Nanti ketemu ada di Jakarta. Yang saya bawa seperlunya. Ya mungkin dua sarung, dua baju, dua kaos, duit seperlunya aja. Yang penting dalam untuk secukupnya dalam perjalanan. Paham nih? Ya? Duit. Kamu bawa duit kamu kemana-mana. Bawa koper begitu. Bahaya. Banyak perampok. Amannya kirim ke rekening. Nanti di Jakarta diambil. Paham nih ya? Kenapa? Karena sudah dijamin. Kalau di rekening nggak nggak hilang. Kalau di kargo itu sampai di tempat, tempat waktu, tepat waktu. Paham nih ya? Kalau dibawa sendiri justru bahaya. Nih, begitu juga kita. Kita ini musafir di dunia ini mau ke akhirat. Lebih baik ente kirimkan aja dulu. Hartanya kamu kamu kirimkan. Tanahnya jadi masjid, duitnya jadi amal soleh kirimkan nanti ketemu ada di akhirat jangan kamu bawa bahaya jangan kamu bawa bahaya secukupnya aja kamu ambil oh iya saya di perjalanan menuju ke akhirat ini juga perlu ya sangu secukupnya aja yang lainnya saya transfer yang lainnya saya kirim saya kirim. Nanti di akhirat nggak akan sia-sia. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa Apa yang kamu sedekahkan nanti diganti oleh Allah dari sana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kamu telah transfer daripada kebaikan itu bukan sia-sia kamu akan dapatkan nanti di sisi Allah nanti di akhirat nantinya karena itu transferan, tak kasih nanti nomor rekeningnya. Wa'alam. Dan ketua ketahuilah. Anna man yahtalu fi isqadiz zakat. Sesungguhnya orang yang menghilah di dalam menggugurkan zakat. Berusaha supaya enggak kena zakat. Jadi mau khianat ini. Baik itu bihibatin dengan cara hibah, wanahwiha atau yang selain hibah. Au ya, atau memberikannya itu yang harus zakat gharul mustahiqin kepada orang yang tidak berhak itu memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak mal ilim padahal tahu bahwa ini orang yang tidak berhak au yufarriquha atau dia membagi zakat ala mughdhal hawa hanya karena selera nafsu Kalladhi yakhusu bi'ata'iha seperti orang yang mengkhususkan di dalam memberikan zakat. Man ya'udu alaihi minhu naf'u. Orang yang kembali dari dia kepada si pemberi manfaatnya. Naf'un ajil, manfaat urusan duniawi. La yakhrut minat dunia. Orang itu tidak keluar dari dunia alias mati. Hatta Allah bimali. Sehingga ia diadab Allah, Allah dengan hartanya sendiri. Hati-hati jangan menghilah hibah menghilang zakat. Tahu menghilang zakat ya? Gimana caranya ya supaya anda nggak kena zakat? Zakat itu kan syaratnya kalau sudah setahun. Hah? Kalau sudah setah setahun. Kecuali ada beberapa seperti zakat rikas, zakat zare atau thimar yang sudah mencapai nisab dalam hasotnya dalam eh, apa namanya panennya. Zakat ini kalau sudah setahun baru kena zakat. Harta itu kalau sudah setahun baru kena zah, zakat. Kurang satu hari nih. Kurang satu hari supaya nggak kena zakat, panggil istrinya. Dek, ini harta saya tak kasihkan kamu semuanya ya. Sudah ada kompromi. Kan berarti saya tidak punya zakat, tidak punya harta. Oleh satu jam, dapat satu jam, istrinya menyatakan, Mas, tak kasihkan sampai lagi sudah Paham ini? Syaratnya zakat itu harus dimiliki selama setah, setahun. Ini kan berarti kurang satu ya, apa kurang satu hari kan waktu itu hilang miliknya saya, dikembalikan lagi kepada saya. Berarti saya tidak kena zakat. Tapi itu dipolitiki. Nah, ya, ini carane orang medit itu begitu. Nah, ini bahaya ini, hila ini. Hila ini bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua begini, Zakat itu kan diberikan kepada mustahikin, orang yang berhak. Orang yang ber, berhak. Orang yang berhak itu sudah diatur, ada delapan dalam Al-Quran. Innama sadagatu lil faqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimi wal gharimin inna inna sadaqatu fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn wa ibn sabil. Sudah diatur oleh Allah eh dikasihkan yang lainnya kadang-kadang yo ya gelemain rimo contoh yang banyak ini yang banyak ustad atau kiai atau toko yang udah kaya tetap menerima zakat alasannya dia termasuk visabilillah padahal duniawi ini orang nggak bener nih visabilillah itu bagi orang yang suka relawan untuk berperang membela agama Allah. Allah sukarelawan. Kalau digaji nggak dikasih zakat. Nah inilah banyak yang salah dalam masalah ini. Zakat dikasihkan ke masjid. Nggak boleh. Pendapat muktamad tidak boleh. Wah oh, nggak apa-apa ada gol. Kenapa kamu pakai gol? Pakai gol yang doif. Padahal orang bisa melakukan yang muktamad hanya ke kepentingan orang tadi itu. Nah, ini nggak benar. Fatwa yang model demikian ini jangan diikuti nah memberikan zakat yang bukan pada yang berhak menerimanya, itu juga berbahaya. Yang ketiga, zakat diberikan hanya kepada orang yang sekiranya kembali manfaat kepada dia. Orang yang cium tangan dia, dikasih zakat. Yang nggak cium tangan dia, padahal lebih soleh, nggak dikasih zakat. Orang dikasih zakat kepada orang yang miceti dia saja. Yang tidak mau miceti tidak dikasih zakat. Dia memberikan zakat hanya selera, bukan karena memberikan kepada orang yang perlu. Tiga-tiganya ini, baik yang tidak mengeluarkan zakat dengan cara hilah, maupun memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, yang ketiga, dia memberikan zakat hanya kepada orang-orang yang ia selera, hanya kepentingan pribadi urusan dunia, maka orang yang demikian ini tidak mati kecuali akan diadab dengan adab dengan hartanya sendiri oleh Allah. Hartanya sendiri yang membuat sengsara dia nantinya. Jangan sekali-kali mempermainkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ulaikal ladzina syarabud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang memang sengaja membeli kesesatan dengan petunjuk Allah. Udah jadi baik dia sebenarnya. Jadi orang mukmin ngerti, udah bisa baca kitab. Eh, ternyata dia cari cara untuk melarikan diri daripada zakat. Inilah orang yang sengaja membeli kesesatan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama rabbihat tijaratuhum. Enggak perdagangan mereka tidak memberikan keuntungan malah akan bisa menghantarkan ke neraka Allah wa maka kanu muhtadin tidaklah orang yang demikian ini mendapatkan petunjuk dari Allah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah menceritakan daripada kaum Nabi Allah Dawud alaihi salam beliau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala walagat alimtumul ladina tadau minkum sabti faqulna lahum qiradatan khasiin فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ada di antara kaumnya Nabi Dawud orang yang tinggalnya ada di dekat pantai mereka diuji oleh Allah dengan syariat tidak boleh mengambil ikan ada di hari Sabtu. Haram kalau hari Sabtu mancing. Haram kalau hari Sabtu jaring. Haram itu semuanya. Selain hari Sabtu halal. Ini syariatnya saat itu. Anehnya kalau hari Sabtu ikannya ngece-ngece. Ikannya datang. Siapa berani sama anak? Kata si ikan dari itu. Ada di sam, ada di pinggir-pinggir pantai ikannya. Kalau selain hari Sabtu di tengah-tengah harus berangkat. Waduh. Akhirnya udah nggak sabar nih. Ini sama ini, ini ntar lagi nih hati-hati nih. Ntar lagi caleg-caleg itu banyak itu. Eh, mancing-mancing uh, ini banyak ini. Akhirnya orang-orang ini bingung gimana caranya ini ya. Oh, Setan ngajari. Ya ini. Yang ngajari hila itu setan. Setan itu pinter kalau ngajari orang itu untuk khianat. Setan ngajari mereka untuk membuat parit atau membuat tambak. Ada di dekat laut. Di pantai situ. Kalau sudah hari Sabtu, dibuka pintu tambaknya. Jatuh ikan ke parit atau ke tambak tadi itu tambaknya ada di bawah jatuh kemudian kalau sudah penuh ditutup saya kan tidak ngambil ahad diambil semuanya ini gila ini yang penting kan yang haram kalau ngambil hari Sabtu saya nggak hari Sabtu ngambil tak ngambil masuk sendiri fotol masuk sendiri ya silahkan nah nih hila dia menghi menghila akhirnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghadap mereka Masya Allah di antara orang itu ada 70 ribu mereka itu kaum itu 12 ribu berani melanggar yang lainnya ada dua macam yang se yang ada, dua bagian. Yang satu bagian dia nggak mau kumpul. Astagfirullah, ini orang berani melanggar ajaran Allah, pindah ke desa se sebelah. Yang lainnya, bagian yang lainnya yang tidak ikut menghilah, yang tidak ikut mengkhianati dari itu, mereka tidak melakukan tapi kumpul bersama. Paham nih? Ya? Nah, Akhirnya satu saat yang pindah itu mendengarkan ada cerita-cerita tangisan-tangisan, Pak. Di daerah yang pelanggaran itu. Dilihat nggak taunya berubah menjadi keras semuanya mereka. Jadi malam hari mereka istirahat, bangun kelihatan bapaknya jadi kerah, kaget anaknya. Kelihatan istrinya jadi kerah, istri kelihatan suami jadi kerah, semuanya jadi kerah. Malah dalam riwayat yang lain, yang kumpul bersama mereka, yang duduk bersama mereka, yang tidak mau angkat kaki bersama mereka, membiarkan mereka maksiat, jadi keras semuanya. Akhirnya mereka nggak bisa bekerja, meratapi, menangisi, susah, nggak makan tiga hari, mereka dimatikan semuanya oleh Allah. Nih, gara-gara menghilah Karena itu kalau ada orang pinter menghilah jangan dikatakan fakih, jangan dikatakan dia itu adalah orang yang hebat ilmunya itu adalah diajari sama setan karena untuk menghindar daripada kewajiban Allah Subhanahu wa taala wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun itu azab dunia azab akhirat lebih besar kalau mereka tadi itu mengetahui Hah? Kalau mereka itu mengetahui. Baik. Wa idza kana hal hadza halu man yukhrijuha ala ghairi al mashru kalau memang ini adalah keadaan orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak secara benar mengeluarkan tapi tidak secara ajaran syariat syariat itu diancam Fakaifa yakanu halu man la yukhrijuz zakarasan? Bagaimana kira-kira keadaan orang yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali? Yo luwe nemen maneng. Mengeluarkan zakat nggak tepat bahaya, apalagi tidak mau mengeluarkan sama sekali. Sama sekali. Ulaika alladziina syarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa qad tagarrara dan benar-benar menjadi satu hal yang satu ketetapan annamani azzaka orang yang tidak mengeluarkan zakat korin tadi sholat sama dengan orang yang meninggalkan sholat fisyar di dalam kejelekan dalam adab Allah kenapa setiap Allah menyebut sholat menyebut zakat setelahnya contoh قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم khasyi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun setelah salat disebutkan zakat wa aqimus shalah wa atuz zakah alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa wa yuqimuna as-salata wa wa mimma razaqnahum yunfiqun ay yatasaddaqun Zakat, zakat setiap sholat zakat, setiap sholat zakat. Karena itu Sina Abu Bakar Siddiq merangi orang yang nggak mengeluarkan zakat sama dengan merangi orang yang nggak sholat. kata lah Abu Bakar radhiyallahu anhu mani'iz zakah wa sama wa sammahum ahlur riddah. Benar-benar Sina Abu Bakar siddiq memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Malah disebut orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sama dengan orang yang murtad. Sambil mengingkari kewajiban zakat. Jadi setelah Sena Rasulullah itu meninggal, banyak orang-orang yang murtad. Murtad itu beriman kepada selain Nabi Muhammad, mengimani ada nabi-nabi palsu, ada yang bernama Musailamah, ada yang bernama Ansi, ada macam-macam. Mereka beriman kepada nabi-nabi palsu, ada juga yang tidak mau mengeluarkan zakat menyatakan zakat tidak wajib zakat tidak wajib-wajibnya cuma zamannya Nabi karena diperintahkan mengambil zakat adalah Rasulullah khud min amwalihim sadagatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha yang diperintahkan oh, Nabi Nabinya nggak ada berarti nggak wajib itu Senau Bakar As-Siddiq nggak macam-macam Senau Bakar Siddiq bangkit lauqatilanna man farraga baina shalah waz zakah Fa inna zakah haqqul mal. Aku akan perangi orang yang membedakan antara kewajiban sholat dan zakat. Karena zakat itu adalah hak harta yang harus dikeluarkan. Wallahi law law mana'uni igalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah laqataltuhum ala man'i. Demi Allah, kalau seandainya mereka tidak menyerahkan satu utas tali yang zamannya Nabi ia serahkan kemudian di zamanku tidak diserahkan kepada aku, tak perangi. Harus persis, tidak boleh orang mengurangi yang ada di zamannya Rasulullah. Artinya kewajiban zaman Nabi tidak boleh digugurkan setelah Nabi wafat. Sina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asalnya nggak setuju dengan itu. Tapi setelah ditimbang-timbang kata Sina Umar, "Wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital, 'araftu anahu al-haq." Setelah aku pikir-pikir, aku melihat Allah telah memberikan kelapangan dada hati kepada Sina Abu Bakar untuk melaksanakan peperangan ini, maka benar-benar Abu Bakar tepat keputusannya dan aku mendukung. Akhirnya sepakat sahabat diperangi sampai akhirnya semua orang meyakini kewajiban zakat dan mengeluarkan zakatnya. Hati-hati ya. Karena itu jangan main-main urusan ini. Bahaya. Hah? Keluarkan zakat kalau memang Anda diwajibkan untuk zakat.